lainnya tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada saudara kami Abu Irbab yang telah banyak membantu kami tentang kepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang keempat, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua yang datang dari tempat jauh, datang ke tempat ini dengan penuh kesungguhan untuk menuntut ilmu untuk mendapatkan siraman ilmu Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus. نعم معاشر الأحبة الله جل وعلا قدر بحكمته تبارك وتعالى أمورا وقدر جل جلاله أياما وأزمنة تقبل عن غيرها من الأيام والأزمنة ومن عظيم منة الله جل وعلا وكبير فضله تبارك وتعالى أن كثر مواسم الخيرات وأن نوع العبادات فالذي ينظر فيما يمر عليه في يومه وليلته وفي أسبوعه وشهره وسنته يجد أياما فاضلة وأزمنة مباركة فيها من العبادات والقربات التي يحبها رب البريات الشيء الكثير ونحن على مقربة من ذلكم الشهر العظيم أعني شهر رمضان شهر رمضان الذي عظم أمره ربنا جل وعلا في كتابه فجعله لنزول كلامه وهو القرآن قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه Saudara-saudara sekalian yang kami cintai, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dengan segala hikmahnya segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya telah mentakdirkan adanya hari-hari dan masa-masa yang mempunyai keutamaan dibandingkan hari-hari dan masa-masa lainnya. Dan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adanya waktu-waktu musim-musim yang sangat banyak di dalamnya terkandung sekian banyak kebajikan di dalamnya ter terkandung sekian banyak ibadah yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memperhatikan hari-harinya, memperhatikan setiap waktu yang dijalaninya, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sungguh dia akan mendapati Betapa banyak hari-hari dan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan padanya. Berapa banyak kesempatan dan waktu yang terkandung di dalamnya berbagai ibadah, berbagai amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudaraku, saat ini kita telah dekat dengan bulan suci Ramadan. Salah satu bulan mulia yang Allah muliakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim شهر Ramadan الذي أنزل فيه القرآن quran Bulan suci Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat minal huda wal furqan dan keterangan tentang petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang mensaksikan yang menyaksikan bulan suci Ramadan fal yasumhu wajib baginya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan هذا الشهر المبارك عظمه ربنا جل وعلا فأنزل فيه كلامه وأوجب علينا صيام نهاره كما قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصفوا وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليله قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا بشرعه واحتسابا للأجر عند ربه من قام رمضان على هذه الصفة غفر له ما تقدم من ذنبه أيها الأحبة من أدرك رمضان فقد أدرك خيرا عظيما وأدرك موسما فاضلا جليلا كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وفتحت أبواب الجنة ما يبقى منها باب إلا فتح وأغلقت أبواب النيران ما يبقى منها باب إلا وأغلق وينادي مناد يا بادي الخير أقبل ويا بادي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ما أعظم هذا الفضل وما أعظم هذا الأجر وما أعظم هذا الثواب من الرب جل وعلا Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan padanya Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalam Allah. Bulan suci Ramadan adalah sebuah bulan yang Allah wajibkan hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah puasa. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang mendapati di antara kalian bulan suci Ramadan wajib baginya untuk melaksanakan puasa di bulan tersebut. Bulan suci Ramadan Disunnahkan padanya Salat qiyamun lain Salatul tarawih Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Man qama Ramadana imanan wahtisaban Ghufira lahu ma taqaddama min zambih Barang siapa Yang mengerjakan qiyam Ramadan Ramadan Salat malam Salat terawih di bulan suci Ramadhan Imanan Dengan penuh iman Dengan penuh keyakinan tentang syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala Waktisaban Dan dengan penuh harap akan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Ghufira ma taqaddama min zambih Niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya yang telah lalu. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Apabila seseorang benar-benar melaksanakan ibadah qiyamul lail, salat tarawih dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan maka sungguh dia telah berjumpa dengan bulan yang mulia. Dia telah bertemu dengan masa dengan waktu yang mulia. Bagaimana tidak? bulan suci Ramadan adalah bulan yang sejak awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu al-jannah tidak tersisa satu pintu pun dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu anna pintu neraka tidak ada satupun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala saat itulah ada seruan wahai orang-orang yang hendak melakukan kebajikan maka bergegaslah untuk melakukan kebajikan-kebajikan tersebut wahai orang-orang yang sedang bergelimang di dalam kedos, di dalam dosa dan kemaksiatan maka tinggalkanlah tinggalkanlah dosa dan kemaksiatan tersebut sungguh bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat agung bulan yang sangat mulia bulan yang di dalamnya terdapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan terdapat ampunan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. ومما جاء في فضل هذا الشهر العظيم هذا الشهر المبارك الجليل ما أخرجه الحاكم في مسيرته وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فقال لأصحابه احضروا المنبر منبره عليه الصلاة والسلام الذي يخطب عليه أمرهم أن يتقاربوا إليه كأنهم كانوا متفرقين في المسجد جماعات جماعات فلما قربوا من المنبر رقى النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى قال آمين ثم رقى الدرجة الثانية قال آمين ثم رقى الدرجة الثالثة قال آمين تأمل ثم نزل تعجب الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله سمعنا شيئا ما سمعناه من قبل النبي رقى الدرجة الأولى قال آمين رقى الدرجة الثانية قال آمين رقى الدرجة الثالثة قال آمين ثم نزل فتعجب الصحابة وسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عرض لي جبريل الرسول الملك أفضل الملائكة إن جبريل عرض لي فلما رقيت الدرجة الأولى قال يا محمد بعد من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين قال قلت آمين لما رقى الدرجة لما رقى لما رقى الدرجة الثانية قال جبريل يا محمد بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه قل آمين قال قلت آمين لما رأى الدرجة الثالثة قال يا محمد بعد من أدرك والديه أو أحدهما الكبر ولم يدخلاه الجنة قل آمين قال قلت آمين انظر الداعي من أفضل الملائكة جبريل الرسول الملائكة المؤمن من على هذا الدعاء أفضل البشر سيد ولد آدم الرسول البشري أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعد من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له لما؟ ثمانية أبواب من أبواب الجنة تفتح منذ أول ليلة وسبعة أبواب من أبواب النار توصد وتغلق منذ أول ليلة وتصفد وتصفد مردة الجن وتسلسل الشياطين ولله العتقاء من النار وذلك كل ليلة انظر إلى عظيم الفضل وإلى عظيم الأجر وإلى عظيم النعمة من الرب جل وعلا في شهر رمضان فمن ذاك المحروم من ذاك المحروم الذي يدخل عليه هذا الشهر ويخرج ولم يغفر له Di antara keutamaan bulan suci Ramadan diriwayatkan oleh Al Imam Al Hakim rahimahullah taala dalam kitab Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke dalam masjid Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat Mendekatlah kalian ke dekat mimbarku. Nampaknya ketika itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berada di bagian-bagian tertentu dari masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka semua untuk berkumpul di dekat mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Para sahabat Ridwanullah alaih majma'in mendekat ke mimbar beliau. Naiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tangga pertama dari mimbar tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga kedua. Beliau pun mengucapkan amin. Dan setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang ketiga lalu mengucapkan amin. Setelah itu beliau turun. Para sahabat ridwanullah alaihi majma'in terheran melihat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami telah mendengar apa yang kau ucapkan yang sebelumnya kami belum pernah mendengarnya dan menyaksikannya. Bisakah engkau memberitakan kepada kami tentang apa yang terjadi? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul yang paling mulia pula. Ketika itu Jibril alaihissalam saat aku berada pada tangga pertama Jibril berkata kepadaku, sungguh jauh, sungguh jauh, sungguh merugi orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, namun keluar dari bulan suci Ramadan dalam kondisi belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah amin wahai Muhammad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Dan ketika aku berada pada tangga yang kedua, Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, sungguh jauh orang yang telah disebutkan namamu, namun ia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Maka ucapkanlah amin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Ketika aku berada pada tangga yang ketiga, Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, sungguh telah jauh, telah merugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya. Namun tidak dapat memasukkannya ke dalam al-jannah tidak dapat memasukkannya dengan baktinya ke dalam surga ucapkanlah amin maka aku pun mengucapkan amin cobalah perhatikan wahai saudaraku sekalian dalam riwayat ini malaikat Jibril alaihi salam yang beliau adalah afdalul malaikah berdoa mendoakan kejelekan kerugian kepada orang-orang yang telah disebutkan tadi sedangkan dia mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin maka tentu doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdoa afdalul malaikah Sementara yang mengaminkan adalah afdalul anbiya wal mursalin. Maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan riwayat ini, di antara tiga jenis manusia yang jauh dari rahmat Allah yang akan terjerumus ke dalam kerugian adalah seorang yang mendapati bulan suci Ramadan namun keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seseorang yang dalam keadaan seperti ini kondisinya adalah orang yang merugi. Bagaimana tidak? Di bulan suci Ramadan, delapan pintu dari al-jannah, dari surga telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sejak hari pertama dari bulan suci Ramadan tersebut. Tujuh pintu neraka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal bulan suci Ramadan. Demikian pula jin-jin yang jahat, para syaitan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat memungkinkan baginya bagi hamba-hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang mulia itu. Namun orang tersebut tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah di bulan yang mulia itu. Bagaimana tidak orang tersebut tidak tergolong sebagai orang-orang yang merugi dalam kondisi pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan orang-orang dari neraka di bulan suci Ramadan tersebut. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Berapa besar rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka sungguh apabila ada seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan dalam kondisi tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang telah diharamkan dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. ومما جاء كذلك في فضل هذا الشهر العظيم شهر رمضان ما أخرجه ابن ماجه من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان هناك رجلين أسلما جميعا هما من قبيلة واحدة إحدى القبائل المعروفة في الجزيرة العربية هذان الرجلان أسلما جميعا وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر في العبادة هذا المجتهد خرج يقاتل في سبيل الله جل وعلا فاستشهد قتل في سبيل الله قتل من أجل إعلاء كلمة الله صاحبه الآخر على خير لكنه ليس مثله في الاجتهاد في العبادة يحافظ على الفرائض يؤدي ما استطاع من النوافل لكنه ليس كالأول هذا مكث سنة واحدة بعد صاحبه ثم مات موتة طبيعية ليس كالأول الذي مات في سبيل الله استشهد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وعن هذين الصحابيين وعن الصحابة أجمعين نام فرأى رؤيا في منامه رأى أنه على باب الجنة والحديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أخرجه ابن ماجه وحسنه العلام وحسنه بن الألباني رحمه الله نام طلحة فرأى رؤيا رأى أنه على باب الجنة ومعه هذان الرجلان فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي بعد صاحبه في دخولها ثم بعد فترة خرج مرة أخرى خارج من الجنة فأذن لهذا الذي كان مجتهدا في العبادة ومات شهيدا في دخول الجنة ثم بعد فترة خرج مرة أخرى خارج من الجنة فقال لطلحة بعد لأنه آنذاك لم يمت وإنما رؤيا منامية وإلا طلحة كما قد ذكرنا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة استيقظ طلحة تحدث بهذه الرؤيا تعجب الصحابة وصاروا يتناقلونها حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن نقى له هذه الرؤيا مما تعجبون قالوا يا رسول الله كنا نظن أن الذي ما أن الذي مات أولا وكان مجتهدا في طاعة الله جل وعلا ومات شهيدا كنا نظن أنه يدخل الجنة قبل صاحبه قال عليه الصلاة والسلام واسمع يا عبد الله اسمع يا من أكرمك الله وأسأل الله أن يكرمنا جميعا ببلوغ شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم ألم يمكث بعده سنة قالوا بلى ألم يصم رمضان وسجد لله كذا وكذا سجد في الصلاة قالوا بلى قال إن بينهما انظر إلى عظيم الفضل وكبير الأجر إن بينهما أبعد مما بين السماء والأرض إن بينهما أي الفضل والمنزل والأجر أبعد مما بين السماء والأرض بسبب ماذا؟ هل لأنه فقط مكث بعده سنة وكان نائما؟ لا مكث سنة وهو يقوم بما أوجب الله عليه يصلي الصلوات يصوم رمضان فهذا فضل عظيم وأجر كبير لمن وفقه الله جل وعلا لإدراك مواسم الخيرات فلنغتنم هذا الخير ولنغتنم هذا الفضل ولنشمر عن ساعد الجد في مواسم الخيرات عل الله أن يتقبل وأن يغفر وأن يرحم ونحن لازلنا على مقربة من هذا الشهر فلنري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا بأن ننوي القيام بطاعته والإقبال على عبادته في شهر رمضان وفي غيره من الشهور نعم Di antara riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu Beliau adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam al-jannah sementara beliau masih hidup di dunia ini. Beliau menyebutkan ada dua orang dari sahabat Nabi yang keduanya baru masuk Islam dan keduanya dari satu kabilah yang sama. Salah seorang dari mereka Allah beri kelebihan semangat yang tinggi di dalam beribadah dibandingkan orang yang kedua. Sangat bersungguh-sungguh di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika seruan jihad fi sabilillah berkumandang Orang yang pertama ini pun menyambut seruan jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala Li'i'la kalimatillah dia bertempur dengan penuh kesungguhan dan keberanian dan gugurlah ia dalam pertempuran tersebut sedangkan orang yang kedua yang sama-sama satu kabilah dengannya masih mengalami kehidupan. Dia di atas kebaikan, namun kesungguhannya tidak seperti orang pertama, tidak seperti kawannya tersebut. Orang yang kedua ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kehidupan ini setahun setelahnya kawan dan saudaranya tersebut. Ia pun meninggal dalam kondisi biasa, tidak meninggal di pertempuran sebagaimana kawannya. Suatu hari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu tidur. Beliau pun bermimpi melihat dua orang tersebut Beliau bermimpi berada di depan pintu surga. Di sisi beliau ada dua orang tadi. Kemudian keluarlah seseorang dari dalam al-jannah dari dalam surga. Ia membuka pintu lalu memanggil orang kedua untuk masuk terlebih dahulu ke dalam al-jannah. Orang yang kedua kita tahu dia adalah seorang yang di bawah kawannya dari sisi kesungguhan di dalam ibadah dan meninggalnya pun dalam kondisi biasa tidak meninggal dalam pertempuran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala namun dia yang terlebih dahulu dipanggil untuk masuk ke dalam al-jannah Kemudian setelah itu dipanggillah seorang yang dari sisi ibadahnya lebih dari saudaranya. Orang yang pertama tadi yang meninggal gugur di medan juang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dipanggil setelah kawannya. Setelah masuk dipanggillah yang ketiga Talha bin Ubaidillah Kita tahu sahabat Talha bin Ubaidillah Termasuk al asyarah Al-Mubashiruna Bil Jannah Sepuluh orang sahabat Nabi yang mendapatkan kabar gembira dari beliau sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk al jannah dalam kondisi mereka masih hidup di dunia ini. Beliau dipanggil sebagai orang yang ketiga karena saat itu masih hidup dan beliaulah yang bermimpi melihat kejadian itu. Ketika sahabat Talha bin Ubaidillah bangun, beliau sangat terheran dengan mimpi tersebut. Beliau ceritakan mimpi itu kepada para sahabat yang lainnya. Para sahabat pun saling menukil apa yang dilihat oleh Talha bin Ubaidillah dalam mimpi itu beredarlah mimpi Tulhah bin Ubaidillah di lisan-lisan para sahabat hingga sampailah mimpi tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mimpi itu telah sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang menyampaikan mimpi Tolha tersebut kepada beliau, mimba ta'jabun, mengapa kalian terheran? Para sahabat terheran karena orang yang kedua tadi dari sisi ibadahnya di bawah orang yang pertama. Dari sisi meninggalnya meninggal dalam kondisi biasa, sementara orang pertama dari sisi ibadahnya lebih dari orang yang kedua dan meninggalnya pun gugur dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat terheran mengapa orang yang kedua ini yang terlebih dahulu dipanggil masuk ke dalam al-jannah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, mengapa kalian terheran? Ia pun berkata, wahai Rasulullah, kami mengira Semestinya yang dipanggil terlebih dahulu adalah orang pertama. Karena dia dari sisi kesungguhan lebih dari kawannya. Rajin ibadahnya, meninggalnya pun dalam pertempuran di, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, "Bukankah orang yang kedua tadi baru meninggal dunia satu tahun setelah kawannya meninggal? Bukankah dalam setahun tersebut dia telah melakukan siam Ramadan, dia telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan berbagai taqarrub bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Bukankah dia banyak melakukan amal amalan salah selama setahun tersebut sepeninggal kawannya? Sungguh antara keduanya dalam hal posisi dan kedudukan layaknya langit dan bumi. Orang yang kedua tadi lebih mulia posisinya seakan-akan berada di langit, sedangkan orang yang pertama posisinya berada di bumi. Mengapa demikian? Karena Orang yang kedua mendapatkan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua berkesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ia manfaatkan ampunan-ampunan Allah, rahmat Allah, karunia Allah di bulan suci Ramadan tersebut. Dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekat kepada Allah. Dia memohon ampun kepada Allah. Dia memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun benar-benar memanfaatkan sisa hidupnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia melebihi saudaranya, melebihi kawannya yang pada hakikatnya lebih bersungguh-sungguh dalam hal ibadah dan meninggal dunia gugur dalam pertempuran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kisah ini betul-betul mengingatkan kita bahwa Ramadan di hadapan kita. Sesaat lagi insyaallah taala kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita niatkan sejak hari ini untuk benar-benar bersungguh-sungguh saat bertemu dengan Ramadan. Kita niatkan sejak hari ini untuk benar-benar memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan Ramadan tersebut. Kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan qiyamul lain dengan sebaik-baiknya dan kita kerjakan berbagai ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan tersebut dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, dengan penuh mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam.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 الله جل في علاه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وجاء بالخبر كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لما؟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 يجب أن نمسك عنها تعبدا لله من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس وتأمل المراد الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق أما قبل ذلك فلا فما يفعله بعض الناس من الإمساك قبل الأذان أو قبل دخول الوقت احتياطا هذا أمر محدث مبتدع إلى غروب الشمس كما جاء في الحديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وسقط الشمس أو سقطت الشمس أفطر الصائم فيمسك عن جميع المفطرات ويدع قول الزور الكلام الباطل الكلام المحرم الكلام الذي لا فائدة فيه وقول الزور وكذلك العمل به wal jahl. Nah. Ma'asyiral ahibba ayyuhal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan karena sebuah hikmah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam" كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan bagi kalian Dan bagi orang-orang sebelum kalian Puasa Agar kalian bertakwa Lihatlah wahai saudara-saudaraku sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tujuan diwajibkannya puasa yaitu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya bertujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Cobalah kalian perhatikan perintah pertama yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي, orang, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah semata, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian semua dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka takwa Allah merupakan tujuan mulia dalam hidup ini. Takwa Allah merupakan target utama bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah merupakan puncak tujuan bagi orang-orang saleh yang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa Allah? Yang dimaksud dengan takwa Allah adalah Engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala wiqayah benteng berupa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan upaya untuk melatih diri ini tunduk dan patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu harapan agar Allah Subhanahu wa taala membentengi diri ini dari azabnya yang sangat pedih. Saudara-saudaraku sekalian yang mulia, kalau kita perhatikan tentang ibadah siam di bulan suci Ramadan, maka ketahuilah Bukanlah puasa di bulan suci Ramadan Sebatas menahan diri Dari rasa lapar Dahaga Dan menahan diri Dari menggauli istri Puasa di bulan suci Ramadan tidaklah semata-mata menahan diri dari itu semua. Akan tetapi yang terinti dari pelaksanaan bulan suci Ramadan dengan kita meninggalkan itu semua yaitu agar kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketakwaan kepadanya terpacu terbimbing dimudahkan untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala puasa di bulan suci Ramadan tidaklah sebatas menahan rasa lapar tidaklah sebatas menahan dahaga atau menahan syahwat dari menggauli istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' az zur wal 'amal bih wal jahl" Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan perbuatan dusta serta kebodohan, iseng, usil, maka falaisa lillahi hajah maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap apa yang ia lakukan yaitu puasanya yang dengannya ia meninggalkan meninggalkan makan, minum dan menggauli istri. Manakala seseorang berpuasa namun lisannya masih dipenuhi dengan kebohongan, perbuatannya dipenuhi dengan tipu menipu. Demikian pula tingkah polahnya masih banyak dilingkupi dengan usil dan mengganggu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa yang dikerjakannya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita berapa banyak orang yang berpuasa namun yang ia dapat hanya rasa, rasa lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang berpuasa namun yang ia dapatkan hanyalah rasa lapar dan rasa dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah atas jerih payah yang dilakukannya. Walaupun ia telah menahan itu semua sejak terbitnya fajar sadiq hingga terbenamnya matahari, sejak datangnya waktu subuh hingga datangnya waktu maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa yang dikerjakannya. Wahai saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa amalan-amalan bahwa puasa merupakan sebuah amalan mulia yang bisa batal disebabkan beberapa mufattirat hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ada tiga yang pertama adalah makan seseorang akan batal manakala seseorang akan batal puasanya manakala dia makan. Yang kedua minum. Seseorang akan batal puasanya ketika dia minum. Dan seseorang akan batal puasanya dan ini yang ketiga manakala ia menggauli istrinya di waktu setelah terbitnya fajar shadiq masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Tiga waktu inilah yang disebutkan oleh Allah eh, tiga perbuatan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang dengan itu puasa seseorang akan batal. Adapun di dalam sunnah Nabi terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa seseorang yang mengeluarkan muntah dengan sengaja maka puasanya akan batal. Demikian pula seseorang yang berbekam di bulan suci Ramadan maka puasa yang dikerjakannya pun akan batal. Inilah mufattirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian bahwa manakala kita meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini, berbagai mufattirat itu semua haruslah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbudan lillah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita meninggalkan berbagai mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa itu kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sejak terbitnya fajar sadiq hingga terbenamnya matahari kita menahan diri dari makan, minum, menggauli istri dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa namun ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala sia-sia apa yang kita kerjakan naudzubillah min dzalik berikutnya ada satu hal penting yaitu yang berkaitan dengan awal mula seseorang menahan diri dari makan, minum dan yang lainnya tadi. Kita telah sebutkan bahwa awal mula seseorang menahan diri dari itu semua adalah ketika masuknya fajar sadiq. Ketika terlihatnya fajar sadiq atau masuknya waktu sholat subuh. Saat itulah dilarang bagi semua orang yang berpuasa untuk melakukan mufattirat tersebut, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun sebelum itu, maka tidak mengapa seseorang untuk makan, minum dan yang lainnya selama belum muncul fajar shadiq, selama belum datang waktu salat subuh. Sungguh keliru orang-orang yang menahan diri dari makan dan minum yang diistilahkan dengan imsak beberapa saat sebelum datangnya waktu sholat subuh, menahan diri dari makan, minum, dan yang lainnya. Ini semua tidak ada contohnya dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih apabila malam telah muncul dari arah sana dan siang telah meninggalkan dari arah sana dan matahari telah terbenam, maka disitulah seseorang boleh untuk melakukan buka puasa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa dan beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. فعلينا معاشر الأحبة أن نجد ونجتهد في مواسم الخيرات وها نحن مقبلون على واحد من أعظم تلكم المواسم ولننظر فيما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في شهر رمضان نجدهم أنهم لا يقتصرون فقط على صيام النهار وقيام الليل بل إنهم يجدون ويجتهدون في أنواع العبادات تطلبا لرضا رب البريات جل جلاله ففي صيامهم يحرصون على أن يحفظون ألسنتهم وأسماعهم وأبصارهم عن كل ما يغضب الله جل في علاه ومن ذلك كان بعضهم يجلس في المسجد ولا يخرج منه حفظا لصيامه لئلا يشوبه شاهدا وكذلك كانوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يحيون الليل خاصة بقراءة القرآن بعض الناس إذا ما جاء شهر رمضان يقرأ القرآن وهذا حسن وخير ومهم ومن المهم ألا يتركه في غير رمضان لكن ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن في رمضان وفي مدارسة القرآن في رمضان الذي جاء في الصحيح من حديث عائشة لما كان يأتيه جبريل كان يأتيه في الليل لا في النهار بعض الناس اليوم إلا ما رحم ربي في النهار يمسك عن يمسك سمعه وبصره ولسانه عن المحرمات لكن منذ أن تغرب الشمس إذ به يفتح الباب على مصراعيه خاصة في النظر وأهل الشر والفساد مع الأسف الشديد في رمضان من أهل تلكم القنوات الفاسدة يتفننون في هذا الشهر ما لا يتفننون في غيره ويخصونه بمسلسلات وأشياء نحو ذلك في ظنهم أنهم يسلون عن هذا الصائم فاحرصوا رحمني الله وإياكم على لزوم هدي السلف فأحيوا نهاركم بالعبادة والطاعة وأحيوا ليلكم بقراءة القرآن وقيام الليل فإنها سنة عن نبيكم كما قد أشرنا في أول اللقاء سن النبي لنا قيام ذلك وصلاها جماعة إلا أنه ترك خشية أن تقرب ثم بعد موته وفي عهد عمر جمعهم عمر على إمام واحد فصارت سنة متبعة إلى يومنا هذا من هدي السبب إطعام الطعام كما جاء عن مالك وغيره وفيه الفضل العظيم والأجر الكبير عمومات النصوص الدالة على الإطعام وفضله تدخل في ذلك فجاء فيما يخص رمضان فضل خاص بثواب من فطر صائما فاحرصوا على هدي سلفكم الصالح رضوان الله عليهم نعم maka sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk benar-benar merenungi akan datangnya bulan suci Ramadan ini. Merupakan kewajiban bagi kita untuk mempersiapkan diri saat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. berjumpa dengannya dengan penuh kesungguhan berjumpa dengannya dengan mengerahkan segala apa yang kita mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala demikianlah yang dilakukan oleh as-salafus saleh as-salafus saleh saat mereka berada di bulan suci Ramadan mereka tidak sebatas berpuasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. As-salafus salih di bulan suci Ramadan benar-benar mengerjakan berbagai amalan-amalan saleh semaksimal apa yang dapat mereka lakukan. Semua itu dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam rangka mengharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. As-salafus salih mereka di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang berupaya untuk menjaga lisan-lisan mereka. Di bulan suci Ramadan, mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk menjaga mata dan telinga-telinga mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sebagian mereka ada yang tinggal di masjid karena khawatir akan puasa yang dilakukannya khawatir puasa yang dilakukannya diiringi dibarengi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hadis salaf amalan as salaf salih di bulan suci Ramadan mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim mereka gunakan waktu malam di samping qiyamul lail banyak membaca Al-Qur'an. Hal ini dalam rangka iktidaan bin Nabi alaihi salatu wassalam, mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mulai membaca Al-Qur'an manakala bulan suci Ramadan tiba. Satu sisi ini adalah amalan yang mulia Namun Satu hal yang penting untuk diperhatikan Sudah sepatutnya Kegiatan dan amalan Kiraatul Quran ini Tidak terbatas pada bulan suci Ramadan saja Di luar bulan suci Ramadan Hendaknya kiraatul Quran terus dipertahankan Sebagaimana di bulan suci Ramadan rajin membaca Al-Quran, maka di luar bulan suci Ramadan pun hendaknya kita mempertahankan amalan yang mulia tersebut. Membaca Al-Quran di malam hari di bulan suci Ramadan merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yudaris Al-Qur'an di malam hari. Jibril tidak datang di siang harinya. Oleh karena itu qiraatul Qur'an di malam hari bulan suci Ramadan mempunyai kelebihan dibandingkan qiraatul Qur'an di siang hari di bulan suci Ramadan. Walaupun tentunya qiraatul Qur'an di bulan suci Ramadan adalah amalan yang mulia. Di sini patut diberikan sebuah catatan. Adanya beberapa orang yang kondisinya di siang hari Ramadan sangat bagus. Dia betul-betul menjaga puasanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang harinya. Namun begitu datang waktu malam, dia habiskan waktunya untuk begadang sia-sia belaka. Sungguh apabila malam harinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kemuliaan baginya. Di sisi yang lain perlu untuk diperhatikan pula bahwa orang-orang yang buruk berusaha menampilkan, menayangkan dalam channel-channel televisi dan yang semisalnya berbagai film-film, sinetron-sinetron dan yang semisalnya yang lebih menarik dari apa yang ada di luar bulan suci Ramadan. Sehingga terkadang seorang muslim atau muslimah tergoda dengannya. Dia habiskan malamnya untuk menonton itu semua. Akhirnya jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari qiraatul Quran dan jauh dari qiyamul lain. Di antara hadis salaf ketika menghadapi bulan suci Ramadan senantiasa melaksanakan qiyamul lail salat malam dan itulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam, sholat tarawih secara berjamaah dalam beberapa hari saja. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya secara berjamaah karena khawatir kalau-kalau salat terawih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dunia kemudian menjabatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah di masa beliau radhiyallahu anhu kaum muslimin salat sendiri-sendiri, salat terawih sendiri-sendiri. Dan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah maka saat itulah beliau radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kaum muslimin agar salat tarawih dikerjakan secara berjamaah itulah yang kemudian secara turun temurun sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat tarawih salat qiyamul lail dikerjakan secara berjamaah dan tentu Salat terawih yang dikerjakan secara berjamaah secara umum lebih utama dibandingkan salat sendirian. Di antara hadis salat di antara bimbingan dan amalan as-salafus salih yang dikerjakan di bulan suci Ramadan mereka gemar untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. It'amut memberikan makanan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya merupakan amalan mulia yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan suci Ramadan manakala seseorang menyiapkan untuk orang-orang yang berpuasa, menyiapkan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala yang besar mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang-orang yang berpuasa itu. في ختام هذا اللقاء أسأل ربي جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم والمسلمين رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وأن يعيننا, وأن يعيننا الله تبارك وتعالى على القيام فيه له بحقه وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أمن المسلمين في أوطانهم واصلح ولاة أمورهم لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كما نسألك يا الله أن تؤمن أهل الإسلام جميعا في بلدانهم وأن تكفيهم شر أولئك الخوارج وأن تدحرهم يا ربنا يا مولانا إن ربي سميع الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا جميعا وأشكر أخي الأستاذ الشيخ آه، رويبع على جهده الذي بذله في هذه الترجمة وهو زميل لي في الدراسة درسنا سويا نحو أو قبل نحو من عشرين سنة جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sebagai penutup Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Dipertemukan Dengan bulan suci Ramadan Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diriku dan antum semuanya Serta kaum muslimin Dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan penuh iman. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menegakkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang penuh barokah dimanapun kita berada orang-orang yang bermanfaat dimanapun kita berada dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berada di atas hidayah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan petunjuk kepada umat manusia. Aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berdosa dan menerima amalan orang-orang yang melakukan kebajikan. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada negeri-negeri kaum muslimin, memberikan kemudahan dan ketentraman bagi mereka. Sebagaimana pula aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari fitnahnya orang-orang khawarij yang mereka adalah kelompok-kelompok di antara kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.